Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Bimo sebagai Prabu Pancardumung, Eli Panca sebagai Ratu Seruni, Rio Sempana sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Busa kapal Waguna terdampar di wilayah Indraprasta dan bertemu dengan Prabu Pancar Dumung dan Ratu Seruni yang menggantikan sang Prabu Sora yang turun tahta. Prabu Dumung yang merupakan adik tiri dari Anting Bulan menerima Raden Saka di pondok peristirahatan pantai dengan senang hati. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Prabu Pancar Dumung tengah menceritakan kegelisahannya terhadap Karang Sedana yang dapat menguasai indera prasta. Dari isi surat ini semakin menambah keyakinan kami akan niat buruk dari Karang Sedana. Dan kami berdua telah mengabaikan peringatannya untuk menggalang kekuatan kembali yang besar sebagaimana dahulu masa pemerintahan Ayahanda Prabu Sora, Tapi sesungguhnya lah Tuanku Prabu. Hamba tidak melihat niat buruk dalam surat ini. Isi surat ini justru merupakan ajakan untuk menyelamatkan jalur perdagangan Indraprasta. Prabu Purbaya pastilah seorang yang sangat cerdik. Jika tidak, mana mungkin dalam usia yang semuda itu ia dapat menguasai hampir seluruh tanah Pasundan. Karena itu, aku yakin ada siasat busuk yang disembunyikannya. Aku yakin ia dengan mudah akan dapat menyudutkan aku dalam pertemuan itu. Ia bersama-sama dengan Prabu Tunda Dadali dan Prabu Dewa. Ampun, tuanku. Sepanjang pengetahuan hamba, Prabu Purbaya yang hamba kenal adalah seorang pemuda yang jujur dan berbudi tinggi. Maafkanlah hamba tuanku. Tetapi bukan tidak mungkin Seseorang memang dapat saja berubah. Baiklah, jika tuanku memang mengizinkan hamba akan main ke sedana. Banyak orang yang hamba kenal di sana. Selain dari Prabu Purbaya sendiri. Uh, baiklah, Saka. Aku terima dengan senang hati langkah yang akan kau ambil itu. Mudah-mudahan saja semua dukaanku keliru. Hmm, ah, beristirahatlah dulu satu atau dua hari di pondokku ini. Besok atau lusa jika kau mau berangkat, berangkatlah. Iya. Hamba akan berangkat besok pagi menjelang fajar. Terima kasih, Saka. Bantuanmu akan sangat berarti bagi kami. Beristirahatlah. Hamba permisi, tuanku. Pengawalku itu akan menunjukkan kamar untukmu, Saka. Pengawal? Siap, tuanku. Berikan sebuah kamar untuk keluarga junjunganmu. Siap, tuanku. Mari, tuanku. Alangkah indahnya lautan yang terbentang luas di hadapanku. Laut indah, tenang, dan bercahaya karena sinar rembulan di atasnya. Akankah lautan indah di hadapanku ini melahap anak dan istriku? Dewa aku. alangkah semakin indahnya alam ini. Jika saat ini aku menikmatinya bersama-sama dengan anak dan istriku menikmati ocehannya yang lucu. Oh, Dewata aku. Aku rela memberikan seluruh sisa umurku ini sebagai pengganti keselamatannya. Keselamatan anak dan istriku. istrimu. Ah, ya, ya Gusti Ratu. Di manakah tuanku Prabu Pancerdungmu? Uh, ah, ia telah pulas tertidur. Akhir-akhir ini hampir setiap hari, pagi, sore, bahkan kadang-kadang sampai malam hari, ia selalu berlatih ilmu kadijayaan. Bahkan Ayahanda Prabu pun sering memberikan petunjuk, walaupun hanya sekedar peragaan gerak yang kosong. Hmm. Sesungguhnya lah aku cukup mengenal sikap dan pribadi Prabu Berbaya. Aku pernah bertemu dengannya pada beberapa tahun yang lalu. Bahkan aku menolong menyelamatkan permaisurinya. Permaisurinya? Ya. Cempaka permaisurinya pernah terluka oleh anak panah. Dan aku menolongnya di istana Indraprasta. Aku menyembunyikannya dari mata ayahanda yang sangat membencinya. Prabu Purbaya adalah orang yang sangat baik. Tapi Kebijaksanaannya akhir-akhir ini telah menyudutkan kami. Karena itu, aku harapkan padamu nanti. Sampaikanlah pada kami berita tentang dirinya dan persiapan Karang Sedana dengan sebenar-benarnya. Tentu saja, Gusti Ratu. Dan seandainya ternyata Karang Sedana benar bersikap salah, hamba akan bersedia untuk berdiri di belakang Gusti Ratu dan siap untuk maju lebih dahulu menggempur mereka. Terima kasih, Saka. Aku siap untuk menerima keadaan yang bagaimanapun. Perang terhadap Karang Sedana ataupun berdampingan dengannya. Apapun yang akan terjadi nanti, tetaplah merupakan kepahitan. Perang merupakan kepahitan, tetapi tetap berdampingan juga merupakan kepahitan. Karena Ayahanda Prabu Sora dan Kakang Pancar Dungu telah patah hatinya dan tidak akan mungkin dapat berdampingan dengan Prabu Purbaya. Hah? Apakah Tuanku Prabu Pancar Dunung juga telah mempunyai dendam pribadi? Ataukah dendam dari ayahanda Prabu Sora telah pindah pada dirinya? Dendam Prabu Sora seharusnya adalah pindah kepadaku. Tidak. Dendam Kakang Pancar Dumung adalah dendam atas kematian ayahandanya. Yang menurut ayahanda Prabu Sora adalah oleh tokoh-tokoh dari Karangsedana. kuda amoksa. Kuda amoksa. ada apa, Kasaka? Mengapa engkau tiba-tiba termenung seperti itu? Uh, tidak. Tidak, tuanku. baiklah, uh, mungkin aku telah mengganggu waktumu beristirahat. Aku pergi. Dan tidurlah kau. Besok kau harus melakukan perjalanan jauh ke Karangsedana. Oh, ah, iya. Baiklah, Gusti Ratu. Memang mata hamba ini mulai terasa sepat dan mengantuk. Gusti Ratu Seruni meninggalkan Raden Sakapalwakuna dan pemuda itu pun masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Dan pada pagi harinya, Raden Saka berangkat dengan seekor kuda gagah yang disediakan Prabu Pancar Pancardumung menuju Karang Karangsedana. Purbaya? Kanda? Ah, ah, engkau Dinda Cempaka. Ada apa? Ah, Dinda yang akan bertanya pada Kanda. Ada apa Kanda? Mengapa Kanda air-air ini sering sekali termenung? Ah, tidak ada apa-apa Dinda. Kanda hanya hanya katakanlah Kanda. Jika tidak, tentu Dinda akan menduga bahwa Kanda tengah memikirkan yang tidak-tidak. Sesuatu mengenai Dinda kekurang sempurnaan Dinda sebagai istri dan permaisuri Kanda. Wah, wah, gawat ini. Baiklah Dinda, Kanda akan berterus terang. Kanda tengah memikirkan cara memecahkan rahasia dari jurus Banyu Agung. Kanda merasa telah menemukan jawabnya. Tetapi segalanya jadi berubah. Tujuh jurus Aji Banyu Agung itu jadi merupakan satu jurus saja. Huh. Bagaimana bisa demikian, Kanda? Kanda telah mencoba merangkai-rangkai dalam angan-angan dan juga telah mencobanya menggabungkan gerak yang ada. Dan yang tersisa dari penggabungan itu hanya satu jurus. Aneh. Aneh sekali. Apakah Kanda telah mencobanya? Membuktikan semua yang Kanda rekarka itu? Belum. Kanda belum punya waktu untuk itu. Selama ini, hampir setiap hari, siang dan malam, kita mengadakan pertemuan dengan berbagai negara tetangga, membicarakan masalah hubungan perdagangan. Bukankah hari ini hanya malam hari? Siang hari tidak ada pertemuan apa-apa. Kanda dapat mempergunakan kesempatan ini untuk mencobanya. Tapi, sudahlah, percuma Dinda. Masakan seperti itu jadinya. Hanya satu jurus saja. Ah, cobalah. Bagaimana cara Kanda memecahkannya? Ceritakan pada Dinda. Tujuh ada pada satu. Karena gabungkan menjadi hanya sebuah gerak pembuka. sesuatu yang luar biasa. Pukulan kanda yang mengenai pohon besar itu tidak menampakkan hasil apapun. Lihatlah, pohon itu masih tetap tegak berdiri. Lihatlah, sehelai daunnya pun tidak ada yang rontok. Aneh sekali. Kanda merasakan seakan habis menguras tenaga yang hebat. Dari tiga gerak pembuka yang tadi Kanda iringi dengan tenaga sakti, seakan-akan Kanda mendapat banyak tambahan tenaga sakti dari bumi dan angkasa. Oh, tetapi lihat saja hasilnya. Tidak ada apa-apa. Oh, Dinda hanya merasakan hawa dingin saja yang berhembus halus ketika Kanda melontarkan serangan ke arah pohon besar itu. Prabu Purbaya memandang tajam ke arah pohon besar yang berada beberapa tombak di hadapannya. Tetapi kemudian Perlahan-lahan ia maju mendekati pohon besar itu dan merabanya. Oh, yang jagat Dewa Betara. Ah, Dina Cempaka, cepatlah kemari. Ada apa, Kanda? Ah, coba, peganglah pohon ini. Batang pohon ini. Oh, ada apa dengan batang pohon itu, Kanda? Ah, Hei! Pohon ini? Oh, mengapa pohon ini jadi sedemikian dinginnya? Tidak hanya dingin, tapi pohon ini membeku bagi batu. Coba, pukullah pohon ini, Dinda. Oh, masakan sedemikian anehnya. Eh, mengapa jadi seperti ini? Hup! Hiya! Lihat, Kanda. Pohon itu hancur berserakan tanpa serat. Oh, pukulan Dinda tidak merobek seratnya, tapi menghancurkannya bagi sebongkah batu. Oh, berbahaya sekali kekuatan dari Aji Banyu Agung. Ya, sebuah Aji pamungkas yang tiada tara, Kanda. Oh, Kanda harus mengajarkannya pada Dinda. Ya, tentu saja Dinda Cempaka. Tetapi, Berhati-hatilah jika kelak mempergunakannya. Batasilah kekuatan yang Dinda lontarkan. Gunakan sebatas perlunya saja. Cobalah, Dinda lakukan yang sebagaimana Kanda lakukan tadi. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa, Bang, sampai Bang? Kok rok terus? Ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Pandu, kadas kurang, oleskan kau Kalpana Kalpana Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Purbaya mulai menerangkan penerapan dari tujuh jurus serangan menjadi sebuah jurus pamungkas yang hebat. Cempaka yang sejak semula juga telah menguasai gerakan-gerakan tersebut, dengan mudah saja berhasil menyerap ajaran Prabu Purbaya suaminya. Hai, hup, hiya! berhasil, Kanda. Dinda berhasil. Oh, Dinda mengerti kini, Kanda. Gerakan yang kita lakukan tadi menyerap tenaga inti es dari bumi dan angkasa adalah karena bantuan dari Kujang Pusaka dan Warangkanya yang berada di dalam tubuh kita. Oh, Dinda merasakannya, Kanda. Dinda merasakan kekuatan itu pertama-tama keluar dari dada dan bukan dari pusar yang merupakan pusat tenaga sakti kita. Oh, karena itu, Aji Banyu Agung ini tidak akan ada artinya tanpa kujang pusaka di dada kita. Itu juga berarti bahwa Banyu Agung tidak akan berarti bagi orang lain. Ya, kau benar, Dinda. Sekarang, marilah kita kembali. Aku akan beristirahat untuk pertemuan nanti sore. Thank you. ke Istana Sedana yang kini telah dirubah kembali namanya menjadi Istana Sunda. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar pengarang cerita Tifer Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-14 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Rifki sebagai Tunda Dadali, Mogan sebagai Kumara Dewa, Chris Uspon sebagai Raden Sakapalwaguna, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Yang lalu diceritakan, Raden Sakapawaguna diutus oleh Prabu Pancardumung untuk menyelidiki sikap sebenarnya dari Karang Sedana terhadap Indra Prasta. Sehubungan dengan sikap para raja tetangga Indra Prasta yang telah menyatakan diri bergabung dengan Karang Sedana, yang kini telah berganti nama menjadi Kerajaan Sunda, yang mengucilkan Indra Prasta dalam tata niaga perdagangan. Juga diceritakan tentang keberhasilan Raden Purba terutama dalam hal perdagangan. Dan kami sebelas kerajaan akan mengatasnamakan kerajaan Sunda dalam hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Dan untuk hubungan keluar Pasundan, terutama negara-negara seberang lautan, kita mempercayakan kerajaan Kawali sebagai pemusatan segala macam hasil bumi. Dan <clears throat> kerajaan Sunda dari bumi Karang Sedana ini sebagai penanggung jawabnya. bagaimana tuanku? Kira-kira tepatkah kesimpulan yang telah hamba buat dari hasil pertemuan kita selama ini? Tepat sekali, Paman Prabu Tunda Dadali. Ah, tetapi bagaimana pendapat paman-paman Prabu lainnya? Ya, itu tepat tuanku. Itu memang kesimpulan dari semua pembicaraan kita. Ah, baiklah. Jika paman-paman Prabu telah menyetujuinya, sekarang saya mempunyai sesuatu hal yang akan saya bicarakan dengan Paman Tunda Dadali dan Paman Kumaradewa. Hmm. Ah, apakah, apakah itu, tuanku? Hal ini sehubungan dengan hubungan kita dengan Indra Prasta. Saya mengharapkan agar Paman Prabu Tunda Dadali dan Paman Prabu Kumara Dewa yang bertetangga dengan Prabu Pancar Dumung dari Indra Prasta memperhatikan tentang hubungan persaudaraan yang baik sebagaimana kita dalam persekutuan niaga ini. Tetapi, bukankah tuanku mengerti bahwa Indra Prasta terlalu tinggi hati sejak puluhan tahun yang lalu. Kebesaran leluhurnya yang mendirikan kerajaan Galuh yang tumbuh menjadi kerajaan besar membuat Indra Prasta juga menjadi bersikap bagaikan kemaharajaan. Ah, itu benar, Paman. Tetapi semuanya telah berakhir bersama dengan berakhirnya kekuasaan Prabu Sora. Aku kira sikap penguasa yang sekarang yaitu Kakang Prabu Pancardumo, tidaklah sebagaimana Prabu Sora. Tetapi tuanku, Bukan tidak mungkin Prabu Sora yang masih hidup, walaupun tanpa daya, menentukan kebijaksanaan Indra Prasta sebagaimana saat ia menjadi raja. Jangan dulu terlalu jauh berprasangka. Aku harap paman berdua mau memperhatikan kata-kataku. Hamba tuanku. Peliharalah hubungan perdagangan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk menuntaskan ganjalan yang ada di antara kita dengan mereka dari Prasta, aku akan bicara dengan Kakang Prabu Pancar Dumung. Tetapi tentu saja, Paman Kumaradewa dan Paman Prabu Dadali turut bertemu. Kami bersedia, Tuanku. Nah, Paman-Paman Prabu sekalian, aku kira pertemuan kita selesai saat ini. Jika Paman besok akan kembali, aku ucapkan selamat jalan dan terima kasih atas kedatangan Paman. Tetapi, jika masih akan tinggal di Sunda ini, dengan senang hati saya akan menemani Paman. Hari sudah jauh malam. Sebaiknya kita akhiri dan beristirahat saja. Apakah dugaan dari Prabu Pancar Dumung benar? Tidak. Prabu Purbaya adalah seorang yang berbudi tinggi. Seorang pemuda yang sangat bijaksana. Sekarang... Sekarang apakah aku langsung menemui beliau? Atau menyelidiki secara perlahan-lahan? Ah, biarlah aku berbuat. simpuh ketika rombongan itu lalu di dekatnya. Kini bangkit dan memacu kudanya menuju gerbang kota raja yang sudah tidak jauh lagi dari tempatnya. Setiba di mulut gerbang kota raja, ia menuntun kudanya dan berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan dan lorong-lorong kota raja Karangsedana, kota raja kerajaan Sunda. kesalahanmu pada saudagar Jumali yang juga junjunganmu itu? Hah? Aduh, aduh, aduh. Ya, ya, ya, ya. ya. Saya mengerti, Tuan Prajurit. Saya telah mencuri barang-barang yang merupakan perlengkapan kerja saya di tempat saudagar Jumali, majikan saya. Nah, aduh, aduh, ampun. Sekarang, ya, ya. sekarang juga ikut aku ke tempat majikanmu. Ayo. Aduh, aduh. aduh. Ya, ya, Dari atas kudanya, Prajurit kerajaan Sunda itu secara kasar menghela laki-laki tua yang telah mengaku mencuri di rumah majikannya. Tetapi belum berapa jauh mereka melangkah, muncul seorang wanita dari balik tumpukan keranjang-keranjang besar. Tunggu! Jangan mengambil tindakan sendiri, Paman kesempatan. Oh, siapa kau berani mencampuri? Oh, oh, oh, oh, oh, oh Tuan Permaisuri Cempaka. Oh, oh, oh ampunkan hamba ini yang buta, Tuhan. Oh, hamba tidak menyadari tengah berhadapan dengan Tuan Permaisuri Agung. Oh, ampunkan hamba yang telah bersikap tidak patut, Tuan. Aku telah mendengar semuanya, dan aku tidak setuju dengan sikapmu itu juga keputusanmu untuk membawanya ke tempat saudagar Jumali. Bawa laki-laki ini ke peradilan oh, kota. Eh, eh, iya, iya, iya, iya, tuanku. Hamba akan membawanya segera ke sana. Dan engkau sendiri, aku minta datang menghadapku bersama dengan kepala pasukan. Uh, ampun, tuanku. Uh, hamba, hamba memang bersalah. Iya, iya, iya, iya, tuan. Hamba bersedia menerima hukuman yang akan tuanku jatuhkan. Iya. Nanti sore akan aku putuskan. Sekarang tinggalkanlah tempat ini. Ya, eh, perintah tuanku permaisuri akan segera hamba jalankan. Ah, ayo, mari kisana, kita pergi ke peradilan kota. Iya, itu benar adalah cempaka. Rupanya ia telah menikah dengan Raden Purbaya, yang kini bergelar Prabu Purbaya. Dan hmm, hebat sekali keputusannya. Kebijaksanaan Prabu Purbaya yang terpancar sejak masa kecil sudah banyak tertularkan pada Cempaka. Oh, aku akan menemuinya. Tunggu! Tunggu dulu Tuanku Permaisuri. Hei, kau... Kau Paman Saka? Paman Saka Palwaguna? Benar. Hamba adalah Saka Palwaguna dari Padepokan Gualarang yang Tuanku kenal. Dan kini adalah seorang mahawira dari istana Mataram aku. Uh, ah, iya, memang sejak beberapa waktu yang lalu, hamba mengabdi pada Prabu Sanjaya bersama dengan istri hamba Anting Bulan. Uh, ah, alangkah beruntungnya Kakang Prabu Sanjaya mempunyai dua orang pembantu yang sakti mandraguna. Tuanku terlalu melebih-lebihkan saja. Justru kedatangan hamba kemari adalah untuk memohon pertolongan dan petunjuk dari Tuanku Purbaya dan juga Tuanku Cempaka. Hei, apa itu, Paman? Uh, sebaiknya marilah kita ke istana saja. Tentu Kanda Purbaya akan gembira menerima kedatangan Paman Saka. Ah, tetapi, apakah hamba tidak mengganggu? Hamba lihat saat ini istana Karang Sedana tengah banyak menerima tamu penting dari berbagai negara. Benar, Paman. Aku kira Kanda Purbaya pasti mempunyai waktu untuk bertemu dan menemani Paman Saka. Ayolah. Hmm, baiklah, Tuanku Permaisuri. Yeah, yeah, yeah. here. Benar-benar tidak saya sangka dapat bertemu kembali dengan Paman Saka. Sudah lama sekali kita tidak saling bertemu. Uh, tapi, di manakah Bibi Ulan? Mengapa tidak menyertai Paman Saka? Ah, sesungguhnya itulah antara lain dari maksud kedatangan saya kemari. Sehubungan dengan masalah istri hamba Anting Ulan Uh, ah, apakah yang telah terjadi dengan Bibi Ulan? Hmm, apakah telah terjadi sesuatu dengannya? Benar Tuanku Permaisuri. Telah terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan hamba. Sesuatu yang juga sangat memalukan. Tetapi benar-benar tidak tahu diri dan memalukan ya dan memalukan hamba berani meminta bantuan pada tuanku berdua. Tetapi hamba benar-benar tak tahu lagi bagaimana harus mengatasinya. Apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Bibi Ulang, Paman Saka? Katakanlah, aku akan berusaha untuk membantu sedapat yang aku bisa. Hamba percaya tuanku berdua adalah dua manusia yang merupakan kekasih dewata. Tuanku akan sanggup untuk menguasai kekuatan jahat yang menguasai diri istri hamba. Kekuatan jahat itu adalah berasal dari siluman ular dari lereng Merapi. Dan dia menamakan dirinya Nenek Ranggis. Dan saat ini hamba yakin, siluman ular itu bersembunyi di dalam pedang ular emas. Ah, kasihan sekali Bibi Ulan. Lalu, bagaimanakah keadaannya sekarang? Ia kini berubah menjadi demikian kejamnya. Hampir dalam setiap langkahnya, dalam setiap pertikaian, kurban akan jatuh, tewas, bahkan menjadi musnah oleh kekuatan racun jahat yang berada dalam pedang ular emas. Aku akan berusaha untuk mengatasinya, Paman. Sekarang, di manakah Bibi Ulan berada? Hamba tidak tahu, Tuanku. Mungkin di tanah Pasundan, Jawa, atau entah kemana. Atau mungkin... Ah, ya, atau mungkin ia telah tewas bersama dengan putra hamba yang masih bayi. Putra Paman Saka? Putra Paman Saka. Jadi, Bibi Ulan telah melahirkan? Thank you. mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.